Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa an Anas wa anhu kala Man nabi sallallahu alaihi wasallam bimraatin imra'atin tabki inda kabir, Wa qala ittaqillah wasbiri. Wa qalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Lam tusab. Lam tusab bi musibati. Wa lam ta'rifu. Wa laha إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما إنما الصبر عند الصدمة الأولى صدمة الأولى عند صدمة الأولى متفق عليه وفي رواية المسلم تبكي على الصبي لها آه. عن أنس رضي الله عنها رضي الله عنه قال Maran Nabi melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi imraatin seorang perempuan. Tabki dia lagi menangis inda gabrin pada satu kuburan. Satu perempuan nangis. Nangisnya ini bukan nangis biasa berarti nangis yang berlebihan gitu. Nangis yang berlebihan. Kalau nangis biasa Nabi juga nangis. Karena itu nggak ditegur. Eh, apa nggak ada masalah. Buka rahmah. Tapi ini nangisnya berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur. Faqala ittaqillah. Maka Nabi menyatakan, "Eh perempuan, takwalah kepada Allah. Wasbiri, yang sabar." Hah? Yang sabar wahai perempuan. Ini menunjukkan bagaimana tabaduknya Nabi itu. Nggak nunggu di atas mimbar kalau nasihat. Nggak nunggu gundangan kalau nasihat. Kapan ada yang perlu nasihati ya dinasihati itu Rasulullah. Kita kan enggak. Kalau enggak ada undangan khusus enggak nasihat kita. Apalagi kalau amplopnya tipis, malas dah, Fatihah aja. <laughs> Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihat. Kapan itu diperlukan nasihat? Yang pertama. Yang kedua, Inda Brain. Perempuan ini nangis pada kuburan. Ini berarti dalil bolehnya ziarah kubur bagi wanita. Nabi tidak melarang ziarah kuburnya ya. Bolehnya ziarah kubur bagi wanita. Cuma ya tentunya harus dengan persyaratan yang lengkap. Tertutup auratnya, tidak ada ikhtilat ya kemudian e, tidak ada fitnah lah kalau sekarang ikhtilatnya wajib fitnahnya wajib karena itu harus dibatasi ini bagi orang-orang yang mengadakan ziarah wali songo nggak usah nih bawa perempuan lah bawa laki-laki aja biar nggak ada ikhtilat nantinya tapi ziarah kubur bagi wanita boleh mafisi tidak ada masalah di antaranya ini hadisnya Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tawaduk dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu yang paling penting. Jangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan kesombongan kamu nggak akan diterima sama orang. Tapi dengan ketawaduan lihat Rasulullah. Takillah yang takwa sama Allah nggak boleh model demikian, nospiri yang sabar. Fakalat maka itu perempuan jawab ilaika anni. Hah? Wis urusin awakmu ya. Menghindarlah kamu dari dari aku. Wis aja melak-melak kon. Ini rupanya perempuan Abu Tos ini ya. Ini perempuan eh, eh darah tinggi mungkin ini perempuan ini. Dah enggak usah ikut-ikutin deh. Ini ngindar dari aku, enggak tahu kalau itu Rasulullah. Enggak tahu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena sesungguhnya kamu tadi itu tidak mendapatkan musibah dengan musibah yang aku dapatkan sekarang. Dia nangisi anaknya yang meninggal. Nah, dia sangat cinta. Kamu memang nggak tahu bagaimana perasaan kan gitu guys pada saya perempuannya. Kamu nggak tahu memang perasaannya ibu bagaimana itu dan ini Hah? Walam ta'rifhu dan itu perempuan tidak tahu bahwa itu adalah nabi. Kalau tahu ya kafir hukumnya. Kalau tahu dengan nabi kemudian berbuat begitu ya bisa kufur nanti hukumnya itu. Ini walam ta'rifhu karena itu orang kalau tidak tahu jangan dihukumi kufur. Jangan langsung kafar kafir aja kalau menghukumi. Hmm? Fakirlah maka dikatakan kepada itu perempuan, ditegur itu perempuan. Loh, ditegur Nabi kok dijawab begitu? Dikasih tahu innahu nabi. Dia itu nabi. Kaget itu perempuan. Hah? Innahu nabi. Dia itu nabi. Fa'atat maka itu perempuan datang kepada Nabi Fa'atat baban Nabi maka datang ke pintu Nabi, maksudnya pintu rumah Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Maka tidak mendapatkan itu perempuan pada pintu Nabi, penjaga pintu, bawab. Tidak ada yang jaga pintu, padahal ini pemimpin ini. Pemimpin besar ini, nggak ada yang jaga pintunya. nggak ada dijaga oleh security, PM apalagi dengan anjing bulldog. Gila lagi anjingnya. Enggak ada. kita kan enggak. Udah dikasih security, dikasih anjing lagi. Saking enggak senengnya sama tamu itu. Enggak ada yang dijaga pintunya. Artinya Rasulullah itu gampang ditemui. Gampang ditemui begitu seorang pemimpin sebetulnya. Gampang ketemu sama rakyatnya. Kalau sholat berjamaah di masjid, pasti ketemu Nabi karena Nabi imamnya. Gitu. Kalau ke rumahnya Nabi, tinggal ketok pintu. Gampang ditemui, tidak ada. Yang menjaga pintu. Fakolat, maka ketemu dengan Nabi itu perempuan. Fakohalat maka berkata itu perempuan, "Lam a'rifka, aku nggak kenal Anda ya Rasul tadi, maaf." gitu. Aku nggak tahu Anda tadi. Faqala maka Nabi menyatakan Innama sabru hanya saja kesabaran itu matil ula pada eh, hantaman pertama. Eh, Pertama dapat musibah, sabaro, enteng sing liyane. Hmm? Ketika kamu mendapatkan musibah sabar, misal sakit tahanan. Kuat setelah itu. Sakit oh, terus jerajerit nanti. deh. Kalau nggak jerajerit enggak nggak hilang sakitnya nanti. Ini yang pertama bisa. Atau ta'ala sabar itu ketika langsung mendapatkan musibah baru sadar. Astagfirullahaladzim, langsung sadar. Jangan nanti setelah dua tahun baru sadar. Iya wis apa-apa wis. Innama sabru inda innama sabru inda sadmatil ula. Hah? Karena itu kita biasakan untuk tahan. Wa man yusabbir Isabbiruhullah. Siapa orang tadi itu yang menahan kan, nguat-nguat no dijadikan kuat sama Allah. Kuat-kuat no. Kalau dapat musibah atau apa jangan kamu tadi itu terlalu kacau. Kalau enggak setiap kamu mendapatkan itu dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kan enggak. Semua tahu. Waber. Ya. Nah. Wallahu alam.